fil manhaji wad da'wah taala Artinya menyibak kedok kemungkaran-kemungkaran yang dibawa oleh beberapa dakwah-dakwah yang mengajarkan kesesatan-kesesatan. Kitab ini berisikan 60 pertanyaan dan jawaban yang berkisar tentang manhaj wa dakwah ilallah yang dijawab oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Setelah kita masuk pada beberapa pembahasan dalam kitab kita ini. Di antaranya yang telah kita lewati kemarin adalah tentang anna ba'd syabab yastami'una li ashratati ba'd al-muhadirin mimman 'urifa bi hizbiyatihi. Sebagian dari kaum muslimin mereka masih mau mendengarkan kaset-kaset ceramah-ceramah dari orang-orang yang telah dikenal bahwa dia adalah dai hizbiyah, dai kesesatan. Beberapa orang masih mau mendengarkannya, padahal sang penyeram, penceramahnya itu adalah seorang yang sudah dikenal sebagai al-bid'ah. Ya. Ketika ditegur, diingatkan supaya jangan mendengarkan kaset-kaset tersebut Qalu mereka menjawab innahu yujadu fiha khair bahwa dalam ceramah-ceramah tersebut ada kebaikannya. Padahal yang ceramah siapa? Ahlul bid'ah. Seperti yang sekarang ditangkap di Saudi, Salman Audah, Aid Al-Qarni. Ini ditangkap karena memang mereka ini dai yang sangat berbahaya yang ceramah-ceramahnya itu e, mengandung unsur pengajakan untuk menentang penguasa dengan tarwiyah atau thauriyah ajakan revolusi mereka dai-dai yang tidak mau negaranya berbentuk kerajaan yang kalau kerajaan itu turun temurun pada anak-anak raja tersebut mereka nggak mau maunya adalah demokrasi sehingga siapapun bisa menjadi pemerintah yang pemimpin yang penting suaranya paling banyak. Ini Aid Al-Qarni sangat membenci dakwah salafi karena negeri Saudi adalah negeri yang membawa dakwah as-salafiyah. Nah, eh, ketika dinasihati, kenapa kamu masih mendengarkan kaset-kaset mereka kalau sekarang mungkin eh, audio-audio uh, mereka, radio-radionya, siaran-siaran televisinya. Kenapa? Alasannya di situ masih ada kebaikannya. Fahal wujudul khair fiha mubarirun lil istima'i laha? Pertanyaannya kepada Syekh, "Wahai Syekh, apakah dengan masih adanya kebaikan pada ceramah-ceramahnya mereka itu itu sebagai pembenar untuk kita diperbolehkan mendengarkannya yang namanya orang ceramah tentu isinya ya ada yang mengajak takwa ada yang mengajak iman membawakan ayat menyebutkan hadis ceramah ceramah keagamaan Ya beda kalau ceramah tentang perikanan atau peternakan sapi, Pak. Lah apakah ayat yang disebutkan oleh al-bid'ah, hadis yang disebutkan oleh al-bid'ah, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ini itu menjadikan uh, alasan pembenar bagi kita untuk mendengarkan ceramahnya? Liannaha syubhatun. Hal ini adalah menjadi syubhat intolat al kathir yang menjadi pijakan bagi banyak orang di zaman sekarang ini kan masih ada kebaikannya sehingga dengan dalih itu seakan-akan dibenarkan seorang yang mendengarkan ceramah-ceramahnya ahlul hid'ah wahia ahlul haq wa tarkul batin min kulli ahad min kulli ahad yakni sebuah delia sebuah syibat bolehnya mengambil kebaikan dari semua pihak dan menolak kebatilan dari semua pihak. Ya, kalau baik diambil, kalau jelek ditinggalkan. Ini syubhat. Jawabannya sekarang dari Syekh. Qad ajabna ala mithli ada sual. Sungguh telah kami jawab sebelumnya pertanyaan yang hampir mirip dengan pertanyaan yang semisal ini. Bolehkah kita mendengarkan ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah? Bolehkah kita masih mengikuti majelisnya? Kalau tidak majelisnya, ceramah terjemahan apa e, rekamannya ngambil dari YouTube atau ngambil dari e, situsnya mereka nah, dengan dalih toh masih ada kebaikannya. Nah, sudah telah sudah kami jawab sebelumnya pertanyaan tersebut kata Syekh. Unu'akiduhu dan sekarang kita perkuat kembali jawabannya. Kita pertegas kembali jawabannya. Jawabannya apa kata Syekh? Hatta bi annahu hatta fi kalamil yahudi wan nasara. Sampai pun kata beliau bahwa ucapan Yahudi dan Nasara pun padanya masih ada sisi kebaikannya. Yujadul khair wa syar yang namanya ucapan Yahud dan Nasoro pun masih ada kebaikannya. Ya. Wala yujadu kafirun aw mubtadi'un illa wa huwa yaqulul khair wa yaqulul syarr. Bahkan kata beliau dipertegas lagi, tidak didapati seorang kafir pun atau seorang ahl bid'ah pun kecuali pada ucapannya ada yang baik dan ada yang buruk. Tidak semua ucapannya buruk terus, Pak dan juga tidak semua ucapannya baik terus ya kemudian kata beliau wassalafu adapun para ahlu sunnah salafi as-salafu salih para sahabat nabi para tabi'in dan para ulama yang lainnya mereka tetap mentahdir memperingatkan kita dari bahaya buku-buku mereka mengkudubin washkhasin afdol min haula wa qul syarran. Para salaf memperingatkan kita dari bahaya ahlul bid'ah yang takarannya lebih lebih ringan dibandingkan dengan ahlul bid'ah zaman sekarang ini. Toh tetap para ulama memperingatkan untuk kita menjauhi buku-bukunya, menjauhi majelis-majelisnya, ya, Wassalafu hadar min kodubin. Walaupun kitab tersebut tentunya ya ada bismillahnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Tetapi ketika sang penulisnya adalah orang yang dikenal menyimpang, maka para ulama memberikan peringatan agar kita jangan membaca buku tersebut. Agar jangan kita bermajlis bersama mereka. Maka ini sebagai takaran bagi kita. Ya. Walaupun mereka itu ada kebenarnya atau ada kebaikannya, tetapi dalam perihal mengambil ilmu tidak boleh sembarangan. Fa'ala man yurid ayyuhafat ala akidatihi. Maka barang siapa yang ingin menjaga akidahnya, menjaga agamanya, menjaga manhajnya, ayyabta'ida an asbabil fitan hendaknya dia menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah-fitnah hendaknya menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah-fitnah yakni pelanggaran dan penyimpangan dalam perihal akidah, ibadah, manhajnya dan yang lainnya. Caranya bagaimana? Jangan engkau mendengarkan kaset-kasetnya alul bid'ah. Karena kalau engkau mendengarkan ceramahnya mereka, kamu berarti tidak menjaga agamamu. Betul yang disebut oleh alul bid'ah itu ada ayatnya, ada hadisnya. Tetapi hal itu tidak tidaklah berarti pasti benar dalam memahaminya. Pernah kami sampaikan dalam beberapa majelis salim di sini ataupun di Masjid Agung Ketika alul bid'ah menyebutkan keutamaan zikir, maka ayat dan hadis yang berkaitan dengan zikir pun disebut. Di antaranya adalah mereka menukilkan ayat Al-Quran, فَذْكُرُوا zikran kathira. Berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak. Atau sebutkan dalam ayat yang lainnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan jiwa. Apakah semata dengan ayat ini engkau membenarkan al-bid'ah tersebut? Lah tidak. Didapati di zaman Ibn Mas'ud. Dan ini sudah sering kami sampaikan. Contoh yang parola sebutkan dalam banyak kitab. Para pemuda di zamannya Ibn Mas'ud duduk dengan melingkar. Membaca subhanallah seratus kali. Alhamdulillah seratus kali. Allahu Akbar seratus kali La ilaha illallah seratus kali dan dipimpin seorang di antara mereka dan dibaca bersama-sama ya kelihatan rapi seragam kompak ya jamaatan bersama-sama dengan suara yang keras dihitung dengan kerikil kan sudah bagus banget itu Pak bagus banget modern para pemuda ini para pemuda loh Artinya para pemuda kok bisa seperti itu? Bagus banget lah. Kalau pemuda-pemuda biasanya gitaran, pacaran, game. Ini para pemuda dulu dengan melingkar di masjid. Ya, dipimpin oleh seorang di antara mereka sabiu mi'ah. Bacalah tasbih seratus kali. Hamidu mi'ah. Bacalah alhamdulillah seratus kali. Wahalil mi'ah. Wakabiru mi'ah mereka pun membacanya. Ini zikir. Zikron kathiro, zikir yang banyak. Karena terjemahan zikron kathiro artinya zikir yang yang banyak. Tetapi Ibn Mas'ud mengatakan kepada mereka, Ma alangkah cepatnya kalian binasa. Nabi kami, yakni Rasul Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan zikir yang seperti kamu dengan modelmu, dengan caramu, dengan bilanganmu, dengan dibaca bareng-bareng dan dihitung dengan kerikil. Ini tidak pernah terjadi. Sehingga tafsiran ayat itu juga harus disesuaikan dengan praktek di zaman Nabi. Jangan tafsir ayat fadhkurullah zikran kathira diterjemahkan dengan cara dan gaya zikir mereka. Bisa dipahami hadirin? Ini sehingga semata ayat yang ada pada kitab Ahlul Bid'ah tidak berarti membenarkan isi kesesatan yang ada pada kitab tersebut. Hadis yang ada dalam ceramah-ceramahnya Hizbiyun al-Bid'ah tidak berarti membenarkan ceramah mereka dan memberikan kesempatan bagi kita pembolehan untuk kita mendengarkannya. Tidak seperti itu. Karena yang namanya al-bid'ah itu pengikut hawa nafsu <clears throat> di mana mereka akan memutarbalikan ayat dan hadis bukan pada tempatnya. Yuharifuna al-kalima an mawadhi'iha. Mereka merubah-rubah ayat dari tempat yang semestinya. Penggunaannya bukan pada tempatnya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub sambil menggelengkan kepala ke kanan, ke kiri, Hah? seakan-akan damai, sahdu sekali, lah, ilah, ambil nangis-nangis. Wah, apa seperti itu Rasulullah SAW mengamalkannya? Ya. Afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Amin. Rame-rame sahdu banget jam 12 malam. Ya, tidak pakai lampu, pakainya lilin. Oh, dibikin situasi demikian rupa hanyut. Apakah Nabi seperti itu prakteknya? Alul bid'ah membawakan ayat dan hadis adalah untuk menguatkan kebatilan yang ada pada mereka. Sehingga beliau mengatakan barang siapa yang menjaga akidahnya dari kesesatan, menjaga manhajnya dari kesesatan, hendaknya dia jauhi sebab-sebab yang akan memunculkan kesesatan tersebut. Ini. Jauhi di antaranya yang bisa memunculkan kesesatan itu adalah apa? Masih mau mendengar ceramahnya orang-orang yang diketahui menyimpang. Apakah melalui rekaman ataukah melalui Eh, radio atau media cetak elektronik dan yang lainnya ya hmm. yabta'id min asbabi al-fitan sawan kanat asyirdatan aw kutuban aw mujalasatin menjauhi segala hal yang bisa menimbulkan kesesatan pada agama kita, pada manhaj kita sama saja itu adalah kaset-kaset atau buku-buku atau majlis-majlis. Man arada najat najata bidinihi fa'alaihi bisafinatin najah. Barang siapa yang ingin selamat membawa agamanya, maka hendaknya dia berlayar di atas kapal keselamatan yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wala yu'arid nafsahu lil dan janganlah dia menghadangkan dirinya untuk menghadapi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ini. Lawang orang yang sudah berusaha untuk mengikuti salafi saja Allah bisa takdirkan dia menyimpang karena faktor pergaulan ya apalagi dengan sengaja-sengaja mendengarkan ceramah yang durasinya sekian menit sekian jam Ya di situ terdapat berbagai macam syubhat-syubhat. Jazakallah. nafsiha نفسها birakishin tajannya idha huwa taril fitnah maka tentunya seorang yang ingin menjaga akidahnya dia tidak menghadangkan dirinya, mengharap menghadapkan dirinya kepada fitnah-fitnah tersebut. Ini pertanyaan pertama yang bisa kita bacakan. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah tentang memberontak dan beberapa bentuk-bentuk pemberontakan, revolusi, ya, reformasi atau yang berbentuk yang semisal dengan itu celaan-celaan kepada penguasa di depan umum apalagi melalui uh, media elektronik yang ditonton seantero negeri apakah yang seperti ini termasuk bagian dari ajaran salafi karena ada beberapa orang yang mereka menamakan dirinya sebagai duat salafi dai salafi ternyata perbuatannya adalah apa mencela penguasa ya menghina penguasa dan mengajak orang untuk demo mengajak orang untuk uh, menurunkan dan sebagainya apakah itu termasuk dari dakwah salafi pertanyaan ini sering dibahas namun tidak mengapa kita lewati karena ini terdapat pada pertanyaan yang ke-23 dalam kitab ini. Man minan nas man yara anna al-amra bi ta'ati ulatil amr fikrun inhizami. Wa halin nasiha lil wulat wa inkar al munkar amam al amah min hadi salafis salih. Di antara manusia ada yang menganggap ketaatan kepada pemerintah itu adalah sikap penakut. Taat kepada pemerintah itu bukan sikap orang yang jantan. Orang yang jantan adalah orang yang selalu mengkritik pemerintahnya. Ini kebalik-balik. Sehingga orang kalau bersuara di mimbar menghina dan menjelekkan pemerintah itu merasa puas. Merasa hal yang uh, apa yang yang mendukung rakyat kata mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi Sampai beberapa partai di negeri kita itu uh, mengkritiki pemerintah sebagai simbol bahwa kami mendukung rakyat. Contohnya kenaikan BBM kenaikan apa listrik, kenaikan apa lagi PAM. Kami menolak karena kami mendengar cerita rakyat. Seakan-akan dia mengkiblat dengan rakyat padahal dia sedang mendidik mendidik rakyat supaya protes kepada pemerintahnya. Ini musibah. Dan praktek dan partai itu adalah partai yang konon katanya meng, katanya menghasung atau membawa nama Islam sebuah partai yang korupsi sapi. Pernah mendengar? Ya. Maka kaum muslimin rajimian ini sebuah musibah. Umat Islam dididik supaya apa? Mengkritiki dan menolak kebijakan pemerintah, kenaikan-kenaikan uh, BBM atau yang semisalnya itu semua kaum muslimin bukan termasuk dari ajaran Islam sama sekali. Ya, kita baca jawabannya Ada Syekh Idza kana al-amru bi ta'atil wulati fi Allah wa adam ta'atihim fi Allah amran inhizamiyan hadha wallahi ta'nun fillah. Apabila perintah mentati penguasa adalah termasuk mentati Allah perintah mentati pemerintah kita mentati penguasa kita itu dalam rangka kita mentati siapa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mentati pemerintah kita adalah Allah Subhanahu wa taala ya kemudian wa adamu ta'atim fi masyiatillah amrun hizamiyan dan tidak mentaati pemerintah ketika mereka memerintahkan kabar kemaksiatan ini dianggap sebagai sikap penakut maka sungguh ini adalah celaan kepada Allah mentati pemerintah adalah ajaran Islam Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum taatlah kalian kepada Allah taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian Rasul mengatakan man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang mentaati amirku maka dia telah mentaatiku. Wa man ata'ani ata'a faqad Allah. Barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah. Mentaati penguasa kau dianggap sebagai sikap yang seperti itu maka berarti Anda mencela Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ini jawaban pertama dari beliau. Wa ta'nun fi Rasulillah dan ini juga celaan kepada Rasulullah alladhi amaru akada wa mirahu karrat wa marrat yahdi ta'ah. Di mana Rasulullah sallallahu wasallam berulang kali kali ulang dalam banyak riwayatnya untuk kita mentaati pemerintah kita. Ati ismu ati dengarkan dan taatilah wa in akhadha malak wa darba dhahrak walaupun mengambil hartamu dan memukul punggungmu ini sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Usikum bittaqullahi was-sami wat-ta'ah. Wa intamar tamar alaikum alaikum abdun habasyi. Aku perintahkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah budak dari Ethiopia. Kok kemudian mentaati pemerintah dianggap sebagai sikap yang apa? Sikap banci atau sikap Eh, tidak gentle, sikap penakut. Oh, ini celaan besar kepada Allah dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau, "Aladhiya aslun azimun usul Islam." Ketaatan kepada pemerintah di saat pemerintah mengajarkan kepada memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak mentati pemerintah ketika pemerintah mengajarkan kepada yang mungkar ini adalah prinsip besar, aslun azimun dalam urusan agama kita. Kok malah dianggap itu adalah sikap apa? Kerdil sikap, banci sikap, tidak gentle, tidak jantan, penakut. Nah, ini. Masa pemerintah sudah sedemikian volumenya kata mereka. Harga barang-barang dinaikkan, baru menaikkan harga barang-barang belum memukul punggungmu, belum merampas hartamu. Sudah engkau anggap seperti itulah. Bagaimana kalau seandainya ada penguasa yang merampas hartamu, mengambil milikmu? Apa yang akan kau katakan? Engkau akan menuduh Islam semakin banci, semakin penakut karena pemerintah sudah sedemikian parah, kau tetap harus ditaati. Ini tuduhan kejam dan jelek kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau ketika menyebutkan penguasa yang badannya badan manusia, hatinya hati syaitan, tetap beliau tidak membolehkan manusia untuk umat Islam untuk memberontaknya. Walaupun seperti itu parahnya, apa yang akan mereka katakan kepada prinsip yang seperti ini yang Rasul mengajarkannya? Lebih lagi bukan hanya sekedar penakut bahkan mungkin akan disebut sebagai tuduhan-tuduhan yang jelek menjilat pemerintah ya di antara tuduhan Salman Auda, Aida Qarni dan yang mengikuti mereka dai-dai khawarij yang ada di negeri Saudi mereka berada di negeri Gasim qaddar ma syafa'al saya pernah hidup di negeri Gasim satu provinsi di negeri Saudi dua tahun. Saya bertemu dengan mereka dan uh, mereka mengatakan bahwa Syekh Rabi itu adalah penzilat penguasa. Ini dia. Syekh bin Uthaymin adalah penjilat penguasa. Mereka menghina para ulama-ulama al-sunnah yang mentati pemerintahnya. Karena memang atas dasar nas mereka mentati pemerintahnya. Tapi mereka mengatakan dengan kalimat yang keji. Walhamdulillah mereka ditangkapi dan dimasukkan ke penjara. Walhamdulillah. Karena gerakan mereka gerakan yang nyata yang menghasung para pemuda untuk protes, demo dan terjadi di waktu itu di zamannya Syekh bin Baz masih hidup. Mereka menggerakkan massa untuk melawan kebijakan pemerintah maka di waktu itu Syekh bin Baz memberikan fatwa diceploskan Salman Auda Aida Karni ke penjara dan sekarang ini dilemasukan lagi. Mereka kemarin bebas, kemudian dimasukkan kembali ke penjara karena pemikiran ikhwanul muslimin yang ada pada mereka. Pemerintah Saudi wego muslimin yang namanya manusia tentu ada kesalahannya, ada kekurangannya, tidak sempurna. Tetapi kiprahnya dalam membela Islam wa sunnah sangat nyata. Ulama ahlu sunnah diperhatikan oleh mereka, diikuti fatwa-fatwanya. Bahkan mereka satu negeri yang memiliki Hay'ah Kibarul Ulama, lembaga yang khusus di situ para ulama besar berbicara memberikan fatwa yang seperti ini diprotes oleh ikhwanul muslimin dan dikatakan para ulamanya adalah sebagai penjilat penguasa sehingga mereka menuduh sikap mentati pemerintah itu adalah sikap banci sikap yang uh, lembek sikap yang penakut padahal pemerintahnya masya Allah negeri Saudi mengeluarkan sekian miliar sekian triliun demi menjamu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya bahkan setiap harinya. Umrah setiap hari. Diberi fasilitas, diberi kendaraan, diberi semuanya Masya Allah. Juhud, kesungguhan yang besar. Toh tetap tidak lepas dari tuduhan itu. Ya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Fana'udhu billahi minal jur'ati ala Allah kita meminta perlindungan kepada Allah dari menuduh jelek kepada Allah. Wa minal jur'ati ala dini dan kita berlindung diri kepada Allah dari menuduh jelek terhadap ajaran-ajarannya. Di antara ajarannya adalah perintah untuk mentati penguasa yang seperti ini dituduh jelek oleh mereka. Kemarin terjadi negeri kita mereka berbondong-bondong ke Jakarta dalam rangka demo. Demo tanggal berapa? Macam-macam. Lupa sudah, alhamdulillah. Berapa kali terjadi? Banyak terjadi. Salafiyun di mana-mana tidak mau berangkat. Tidak ada yang berangkat. Bahkan kita melarang karena itu adalah bentuk dari memberontak kepada penguasa membuat teror kepada penguasa. Walaupun itu dengan damai kata mereka, super damai. Ya. Itu sudah tahyij namanya. Menghasung orang untuk keluar guna mendesak pemerintah. Salafiyun tidak ada yang mau berangkat. Kenapa? Karena mentati perintah Allah Azza wa Jal dan perintah Rasulullah SAW untuk tetap mendengar dan mentati walaupun mereka penguasa yang zalim. Kemudian apa yang dituduhkan oleh mereka? Salafi penakut. Persis yang dituduhkan dalam pertanyaan ini. Salafi guru ngomongnya etok. Praktek orang anak. Disuruh ikut demo nggak ada yang mau. Disuruh kalau nggak mau orangnya ya dan dana nenek juga nggak ada yang mau. Uh -uh. Mereka menuduh dengan tuduhan yang semisal itu. Persis yang ditanyakan kepada Syekh Rabi ini. Ya. Wahada fikrun sawriyun Ini pemikiran pemberontak. Revolusi. Revolusi itu dimaknakan kalau terjemahan ke bahasa kita memberontak. Ha. Lanakul mutasiran bifikril khawarij fakat orang yang terjangkiti penyakit tadi di atas menuduh ketatan kepada pemerintah adalah sikap banci atau sikap penakut. Kami tidak mengatakan orang ini hanya sekedar terpengaruh penyakit khawarij. Bukan. Itu adalah penyakit khawarij. Tapi bukan semata terkena penyakit khawarij saja. Wa innama nakul mutasirun bisawrat asyu'iyah. Kami katakan orang-orang yang semisal itu terkena penyakit juga penyakit-penyakit komunis, penyakit-penyakit uh, radikalis, penyakit-penyakit uh, seperti yang diajarkan oleh Leninisme, Marxisme dan yang sejenisnya lebih parah. Ajaran Allah diolok-olok. Dikatakan banci karena tidak mau menegakkan revolusi. Agama Allah dihinakan, dikatakan banci, maka mereka bukan hanya khawarij saja, tapi bahkan mereka sudah tercampuri oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran. Innamahum ada'u a'da'ullah min yahud nasar. Bahkan yang mengajarkan revolusi, mengajarkan pemberontakan di negeri-negeri Islam itu dalangnya adalah inna ada a'daullah dari musuh-musuh Allah Yahudi wa Nasara wa Syi'iyyin komunis dan yang semisalnya wala yastabi' aqil anna a'daullah min al-yahud wa Nasara tukalibat atau takalabat ala bilad muslimin dan ini terbukti bahwa negeri-negeri Yahud dan Nasara mereka menginginkan negeri-negeri Islam untuk hancur dengan menghasung para pemudanya dan masyarakatnya untuk selalu menentang kebijakan pemerintahnya. Lah kalau rakyat sudah menentang kebijakan pemerintahnya, tinggal nunggu kehancuran. Ya, karena sudah melanggar agama Islam. Bal lirrafidilladihum asyadu adan. Demikian juga kaum Rafidah. Mereka ini adalah musuh yang paling berat atau musuh yang paling asyad, yang paling dahsyat memusuhi Islam wal muslimin. Sehingga jangan uh, kita menganggap remeh fitnah Syiah Rafidhah. Mereka orang baik-baik kok. Mereka orang-orang yang sopan-sopan kok. Jangan. Mereka ini adalah musuh terbesar sebagaimana mereka dulu memerangi para sahabat Nabi mereka mengkafirkan para sahabat Nabi itu menunjukkan bahwa permusuhan mereka kepada Islam sangatlah besar tidak suka kalau ada sebuah negeri yang me menyebarkan dinul Islam bahkan kata Syekh wahadi minal ghasah orang-orang rafidah asyaddu ada'an min yahud nasar lebih memusuhi Islam daripada Yahudi dan Nasor. Ini Rafidah. Apa yang tersisa dalam agama Islam? Tidak ada. Semuanya ditolak dikarenakan para sahabat yang menukilkan agama Islam kepada umat Islam telah dikafirkan semuanya oleh mereka kecuali hanya beberapa orang saja. Apa yang tersisa? para sahabat yang menukilkan ilmu Nabi kepada kita, semuanya telah dikafirkan, menunjukkan semuanya tidak bisa diterima ucapannya. Apa yang tersisa? Rafidah lebih benci kepada Islam daripada Yahudi dan Nasara. Ya? Dan itu ada di negeri-negeri kaum muslimin seperti negeri Indonesia. Mereka yang menumpang anget, membuat panas kekacauan untuk kemudian menginginkan seperti yang terjadi di Irak atau terjadi di Iran revolusi. Eh, siapa? Khomeini laknatullah alaih. Ya. Sehingga kalau kita mendapati orang-orang yang mengaku sebagai muslimin mereka memiliki gerakan-gerakan pergerakan-pergerakan Islamiyah sampai pada tingkatan seperti di atas menganggap ketaatan kepada pemerintah itu adalah sebagai sikap yang banci, ini sungguh bukan hanya ikhwan muslimin tok dia itu. Sudah lebih dari pemikiran ikhwan muslimin. Lebih dari pemikiran khawarij. Kalau khawarij itu, Baik kaum muslimin, menentang pemerintah, khuruj alal hukam, lebih dari itu mencela dinullah dengan mengatakan ketaatan kepada pemerintah adalah sikap penakut. Kemudian beliau berbicara panjang lebar. Namun insya Allah yang kami sampaikan tadi di atas beberapa alinea dari jawaban beliau mencukupi insya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah yang kedua tadi dari satu pertanyaan apakah mengingkari kesalahan pemerintah di hadapan masyarakat adalah termasuk dari petunjuk salafus saleh. Jawabannya adalah al-inkaru amama al-'ama bisyakl ladzi na'rifuh arafnahu min thawrati ibni Saba. Mengingkari kebijakan pemerintah di hadapan masyarakat umum ya dengan model-model yang kita ketahui sekarang ini mendemo dengan orasi yang mendemo kebijakan pemerintah, mencela kebijakan pemerintah. Ini adalah revolusi yang dilakukan oleh Ibnu Sabah al-Yahudi. Ibnu Sabah al-Yahudi pencetusnya Syiah. Ini Abdullah bin Sabah. Di mana mereka dulu memberontak kepada Uthman bin Affan. Ini Syiah Rafidah memberontak keluar jalan mencela dan merendahkan Uthman menolak kebijakan-kebijakan Uthman menghasung para kaum muslimin membencinya sampai pada tingkatan penumpahan darahnya Uthman radhiyallahu an ini adalah yang pertama kali melakukannya adalah Ibnu Saba al-Yahudi pencetus faham Syiah dan juga Khawarij wa talamidu alladhi Rasulullah Dan yang semisal itu pula muncul di zaman dulu di zaman Uthman dari murid-muridnya Ibnu Sabah Yahudi ini dari kalangan kaum munafikun itu yang melakukan seperti itu mereka dulu sehingga itu adalah sisa-sisa peninggalan-peninggalan sepak terjangnya Ibnu Saba yang membuat paham Syiah dan dia adalah seorang Yahudi dan juga para munafikun yang mereka keluar jalan mendemo dan mengingkari apa yang mereka anggap salah dari perbuatnya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Wasamahumul muslimun bil khawarij. Kaum muslimun menamakan sikap mengingkari kemungkarannya ulah pemerintah dengan terang-terangan itu adalah sikap khawarij, sikap memberontak kepada penguasa. Ingkarul munkar ala hadhi syakilah athawriyati thairah alid tuharibul munkir illa ala manabir min ahdi ibn Saba ila yawmina ila yawmika hadha. Ketahuilah kata beliau, mengingkari kemungkaran, kemungkaran pemerintah dengan terang-terangan seperti itu, itu adalah bentuk revolusi, bentuk pemberontakan, memerangi pemerintah di atas mimbar-mimbar dari semenjak Abdullah bin Sabah sampai hari ini. Fahadihi laysat Yil amr ma'ruf wa nil munkar. Yang seperti ini tidak termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi itu bentuk pemberontakan. Wa innama hiyal Mungkar nafsu. Tak lain yang seperti itu adalah kemungkaran itu sendiri. Jadi mengumbar membongkar kejelekan pemerintah di depan masyarakat umum, mencela mereka, kemudian menolak kebijakan pemerintah, ini kemungkaran itu sendiri. Walaupun alasannya dalam mereka mengingkari kemungkaran. Hiya asyaddu minal munkarat allati yu'alijuha. Perbuatan mereka memberontak kepada pemerintah itu lebih mungkar dari kemungkaran yang muncul dari pemerintahnya kaum muslimin rahiman jami'an. Sekali lagi, yang namanya kemungkaran di tubuh pemerintah tetap ada karena mereka manusia. Ada yang korupsi, ada yang mengambil kebijakan ini kebijakan itu, yang salah ini yang salah itu. Tetapi Islam tidak memerintahkan kita untuk memberontak. Bahkan mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Islam tidak memerintahkan kita untuk mencela mereka. Tetapi yang batil tetap batil, salah tetap salah. Bukan berarti ketaatan kepada pemerintah membenarkan yang salah. Bukan seperti itu ya kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Na'am la buddha min nasihah." Ya, memang harus ada nasihat kepada ulatul umur, kepada pemerintah walakin ala tariqati sunnatin nabawiyah akan tetapi dengan cara yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam wa ala tariqati salafis salih dan juga dengan cara salafus salih biantakuna sirran hendaknya dilakukan dengan rahasia dan penuh dengan kehikmahan rahmah dikedepankan sikap lemah lembut kepada mereka fa inna tashhira wa tashwisha la yaqbalu du'an nas fadlan umaraihim wa hukamaihim karena yang namanya membongkar kedok keburukan seseorang itu tidak seorang pun mau menerima hal itu. Menghibai seseorang itu tidak diterima. Apalagi membongkar kesalahan-kesalahan penguasa, menolak kebijakan mereka, mencela penguasa di depan masyarakatnya yang menimbulkan masyarakatnya tidak lagi menghormati pemerintahnya dan dihasung untuk selalu memberontak kepada pemerintahnya tentu hal ini sebuah kemungkaran yang besar. Ya. Fa nasallallahu salamatul afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan perlindungan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang semisal itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada beberapa jamaah-jamaah yang mengajarkan untuk berbaiat kepada pimpinan-pimpinan mereka. Ini kesalahan dalam hal membayar, sehingga yang didengar yang ditati adalah perintah jamaah-jamaah itu adapun perintah penguasa yang sah malah tidak dihiraukan malah didemo yang ditati adalah pemimpin kelompoknya semisal yang terjadi pada tubuh Hizbut Tahrir ikhwan muslimin dan yang lainnya mereka lebih taat kepada pemimpin dakwah-dakwah mereka dibandingkan mentaati penguasa yang sah. Bahkan mereka mengkafirkan penguasa yang sah dengan menuduh penguasa yang sah itu adalah tohud Maka tidak layak dibaiat dan yang harus dibaiat adalah pemimpin-pemimpin mereka. Ini pertanyaan kepada Syekh. Ya, kita baca pertanyaannya. Fadilatul Syekh Wahai Syekh yang kami hormati, hal hadhihi al-mukhalafat allati dhaharat عند كثير ممن ينتسب للعلم والدعوة في باب البيعة والسمع والطاعة تدعل في عقيدتهم Wahai Syekh, apakah kesalahan-kesalahan yang berupa berbaiat, mendengar dan taat kepada pemimpin kelompok-kelompok yang nampak ini terjadi di beberapa dai-dai pada kelompok-kelompok tertentu. Ini termasuk celaan pada bidang akidah. Ya. LDI membaiat guru mereka, Jamus membaiat pimpinan mereka. Semua ta'ah diberikan kepada pemimpin kelompoknya. Masing-masing memiliki apa? Waliul amr masing-masing. Yang dibaiatkan waliul amr. Ya, Masing-masing punya. Bahkan ada yang memproklamirkan imam besar. Imam besar kaum muslimin Indonesia. Waduh, keterlaluan ini, Pak. Dibesar-besarkan. Ya. naudzubillah min dzalik. Kemudian mereka menghasung masyarakat negeri ini kaum muslimin untuk berbaiat kepada orang tersebut. Bahkan mendapatkan gelar Asadullah, singanya Allah. Waduh. Kemudian menghasung masyarakatnya memberontak kepada pemerintah yang sah dengan mengatakan pemerintah yang sah ini adalah pemerintah tohut. Ini terjadi bagi kaum muslimin. Ya, apakah yang seperti ini sudah berarti penyimpangan pada bab akidah? Kenapa ditanyakan hal ini? Karena masih ada yang membela-bela mereka. Lianna ba'dun nas yaqulun inna ma kulli adil inhirafat hum ashabu aqidati salafiyah. Mereka itu walaupun menyimpang dalam bab mendengar dan mentaati serta berbaiat kepada pimpinan kelompok-kelompok mereka itu adalah sebuah kesesatan. Tapi kan akidah mereka masih akidah salafiyah. Akidah ahlu sunnah. Walaupun mereka jatuh pada kesesatan membayat pimpinan-pimpinan mereka sehingga LDI masih ahlu sunnah jamus ahlu sunnah Hezbut Tahrir ahlu sunnah Ikhwan Muslim ahlu sunnah walaupun mereka masing-masingnya membayat pimpinan-pimpinan mereka ada tidak yang seperti itu ada ya kaum Muslim jawabannya adalah idha qara'ta kutubah sunnah lil Imam Al-Barbahari kalau engkau membaca kitab-kitab sunnah, semisal kitab sunnah karya Imam Al-Barbahari, Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari, wa qara'ta usul sunnah dan apabila engkau membaca kitab usul sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal, wa kutub salaf dan engkau juga membaca kitab-kitab para salaf, tajidu anna man yaf'al mithla al asya' engkau akan dapati orang-orang yang melakukan hal ini mendengar dan mentaati pimpinan kelompoknya bahkan dibaiat oleh mereka wallahi kharijun sunnah sungguh hal itu keluar dari sunnah apa jadinya kaum muslimin kalau negeri kita Indonesia Raya ini kaum musliminnya lebih mentaati kelompok pimpinan eh, pimpinan kelompok masing-masing tidak membaiat pemerintah negeri ini, tidak semua ta'ah mendengar dan taat kepada pemerintah negeri ini, bahkan mendengar dan taat dan berbaiat janji setia kepada pimpinan kelompok masing-masing. Apa yang terjadi? Akan terjadi negara satu negara pemerintahnya banyak. Masing-masing rakyat dengan pimpinannya masing-masing. Mana yang kuat dialah yang menguasai. Sehingga kalau seandainya ada satu kelompok Hizbut Tahrir umpamanya kuat, suaranya banyak akan menguasai akan mengelibas pemerintah yang sah. Demikian pula mana yang kuat akan menghancurkan yang lemah. Padahal mereka masing-masing berbaikat dan taat kepada pemerintah kepada pimpinannya mereka masing-masing. Wallahi kata beliau yang seperti ini keluar dari sunnah. Walid da'a salamat walaupun dia mengaku-ngaku akidahnya selamat. Ngaku-ngaku akidahnya masih akidah ahli sunnah. Nah, tawilah ini adalah ke, uh, sebuah hal yang menyimpang dari sunnah. Fa'ina selamat al-akidah. Mana itibal kitab sunnah wa manajah salaf salih. Seorang yang mengatakan akidahnya selamat itu jikalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Fi kulli syan min dari setiap permasalahan-permasalahan keagamaan. Ya. Fa idza takhalla intami ilai salafiyah an asl min hadhihi usul falaysa min sifun sadiqun ayyakula annahu la salafiyun. Kalau ada orang yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah salafi, menyimpang dari pemahaman para sahabat, apalagi dalam perihal ketatan kepada pemerintah, maka orang yang memiliki ilmu yang adil, orang yang mengerti tentang al-haq tidak akan mungkin mau mengatakan bahwa dai-dai mereka itu dan orang-orang yang mendengar mentaati kepada membayar kepada pimpinannya disebut sebagai ahlu sunnah salafiyun. Tidak. Tidak akan mungkin dikatakan mereka sebagai ahlu sunnah. Contoh, beliau berbicara tentang paham khawarij. Perhatikan khawarij ini kaum muslimin. Khawarij yang ada di zamannya para sahabat. Wadalil buktinya adalah annal khawarij alladhi agharra Rasulullah biqatlihim. Khawarij yang mana Nabi kita Rasulullah SAW menginginkan sekali untuk memerangi mereka bahkan membunuh mereka ketahuilah sesungguhnya khawarij yang ada di zaman para sahabat maka munharifin fit tauhid rububiyah mereka bukan orang-orang yang menyimpang dalam perihal tauhid rububiyah wala tauhidil asma wa sifat dan tidak pula mereka menyimpang dalam perihal tauhid asma wa sifat Ma'indahum syirkun. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Khawarij. Yang Nabi kita menginginkan untuk membunuh mereka. Khawarij. Yang dikatakan oleh Rasul sebagai kila benar. Pada mereka tidak ada dosa syirik. Tetapi cukup dengan itu. Dikatakan mereka ahlul batil. Sejelek-jelek manusia di bawah kolong langit ini. Ya. Wa makan indom ta'dul jahmiyah. Khawarij yang ada di zaman itu mereka tidak ada pentaktilan sebagaimana yang ada dalam kaum Jahmiyah tentang sifat Wal indahum syai'un min aqdil Jahmiyah. Mereka tidak sama sekali terkena penyakit Jahmiyah. Fima ta'allaqu bisa dijawab akidah. Dari sisi-sisi beberapa sisi urusan agama, urusan akidah, maka indahum syirkun fit tauhidil ibadah. Bahkan mereka juga kata Syekh Rabi' tidak ada kesyirikan dalam perkara tauhid al-ibadah. Tidak. Wala indahum dolalun fiha. Khawarij. Mereka tidak sesat dalam pergi hal akidah. Yani tauhid rububiyah, uluhiyah, sama sifat. Kan inhirafuhum fil hakimiyah. Tetapi penyimpangannya kaum khawarij adalah dalam hal menyikapi pemerintah yang sah perihal tentang menyikapi pemerintah yang sah wa may yattabi'uha min alladhi nu'ashihil yom sebagaimana terjadi di hari ini pemberontakan pemberontakan itu kesalahannya mereka cukup dengan itu dikatakan apa melesat dari Islam walaupun mereka benar dalam perkara akidah mereka tidak disebut sebagai ahlu sunnah mereka tidak disebut sebagai ahlu haq bahkan mereka disebut sebagai kilabun nar anjing-anjingnya neraka adan Adapun kalau Khawarij zaman sekarang ini ya, kaum muslimin naudzubillahi min dzalik. Mereka terjangkit di berbagai macam penyimpangan-penyimpangan karena jahilnya mereka. Bid'ah-bid'ah muncul dari mereka. Ya, kesalahan-kesalahan dalam bab asma sifat ada pada mereka. Sehingga kalau Khawarij yang dulu seperti itu keberadaannya Rasul menginginkan untuk memerangi mereka, apalagi Khawarij zaman sekarang. Wallahu alam biswab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan dalam pertanyaan di bulan yang akan datang dari fatwa Syekh Rabi ini. Wallahu alam biswab. Subhanallah Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.